Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira wala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ikhwani fiddin wa qatifillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah di hari yang penuh berbahagia ini yaitu di kesempatan pagi yang penuh barokah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian yaitu di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan dan juga waktu luang. Dan nikmat-nikmat ini nantinya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yauma izin 'anin naim." Kemudian nanti kelak kalian itu akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Dan diantara nikmat tadi yang telah kita sebutkan, yang telah kami sebutkan, yaitu nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Dan para ulama itu menjelaskan bahwasanya di antara tanda seorang itu mensyukuri suatu nikmat itu adalah dengan memanfaatkannya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan diisi atau dimanfaatkan nikmat-nikmat tadi berbuat maksiat. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Abu Hazim, Seorang ulama besar di masa silam. Beliau pernah mengatakan, "Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala maka nikmat tersebut itu hanyalah suatu musibah, bukan suatu nikmat. Maka seringkali para ulama itu katakan bahwasanya mensyukuri nikmat itu bukanlah dengan berbuat maksiat. Maka dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi dengan waktu luang dan juga kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita bisa memanfaatkannya ya di antaranya untuk mengisi hari-hari kita dengan menuntut ilmu, dengan tolabul ilmi. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan menginjak bulan Ramadan. Bulan suci yang penuh barokah. Yang dimana pada bulan tersebut, ya sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, bahwasanya pintu surga itu dibuka, kemudian pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan pun itu dibelenggu. Dan diantara bentuk persiapan kita sebelum masuki bulan Ramadan sebagaimana Nabi SAW juga senantiasa mempersiapkan dirinya sebelum masuki bulan Ramadan maka sudah sepatasnya juga kita punya persiapan tertentu sebagaimana kita perhatikan bahwasanya di dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu biasanya memperbanyak puasa pada bulan Syaban ya kan dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa pada bulan bulan Syaban Nah di sini diterangkan oleh para ulama kenapa Nabi SAW itu berpuasa pada bulan Syaban. Ini diantaranya adalah dalam rangka persiapan beliau sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena apabila seorang itu ya hendak melakukan suatu pertempuran atau bertanding, Ya, atau maka kalau dia melakukan persiapan terlebih dahulu dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu, maka itu lebih akan membuat dia itu lebih kuat ketika nanti akan bertempur atau ketika nanti akan bertanding tadi. Maka Nabi SAW itu dikatakan ya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya itu bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa pada mayoritas hari yang ada pada bulan Sya'ban. Ya, berpuasa pada mayoritas hari yang ada pada bulan pada bulan Sya'ban. Adapun ada hadis yang mungkin kita pernah dengar bersama dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya Nabi, Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis tersebut itu melarang berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Maka perlu diketahui bahwasanya hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mensahihkannya dan di antara ulama ada yang mendoiskannya. Namun intinya kalau ada ulama yang mendoi, ada yang ulama yang tetap mensahihkan hadis tersebut, maka tetap masih berpuas masih boleh berpuas setelah pertengahan Sya'ban apalagi apabila seorang itu melakukan dua puasa, yaitu punya kebiasaan puasa, misalnya Senin Kemis, punya kebiasaan puasa, misalnya puasa Daud, ya, atau punya utang puasa yang belum dibayar, maka dia masih diperbolehkan berpuasa walaupun itu setelah pertengahan Sya'ban. Namun menurut pendapat yang kuat insya Allah, ya bahwasanya larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban itu dalilnya itu adalah lemah, sehingga dipilih oleh mayoritas ulama pakar hadis sehingga kalau kita melihat di tersebut ada lemah masih diperbolehkan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Namun tidak satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Nah intinya tadi Nabi SAW sendiri melakukan persiapan sebelum bulan Ramadan. Ya diantaranya tadi mempersiapkan fisiknya tadi. Ya karena namanya orang mau bertanding kalau tidak ada persiapan terlebih dahulu, tidak ada pemanasan terlebih dahulu, maka pasti dia nanti kepayahan. Oleh karena itu, ya sudah sepantasnya kita juga di bulan Syaban, ya memperbanyak memperbanyak juga melakukan puasa. Terserah mau bentuknya, lakukan puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Nah, itu diperbolehkan ketika itu. Dan lebih-lebih daripada itu lagi yang mesti kita persiapkan sebelum masuki bulan Ramadan, eh, Ramadan, nanti itu adalah dengan bekal ilmu. Karena kita semua sudah mengetahui bersama bahwasanya yang namanya suatu amalan itu harus didahului dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Muat bin Jabal. Muat bin Jabal itu pernah di, pernah mengatakan, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin amalan. Sedangkan amalan itu ada di belakangnya. Jadi ilmu dulu baru baru beramal. Gak boleh seorang itu beramal dulu, nanti baru cari-cari ya ilmunya bagaimana, karena bila orang seperti ini ya, maka dia akan lebih mudah terjerumus dalam perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Lebih cepat terjerumus dalam suatu perkara yang disebut dengan bid'ah. Maka dia nanti terjerumus dalam perkara yang dikatakan oleh Nabi SAW, Man amila amalan, laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini karena tidak didasari dengan apa? Tidak didasari dengan ilmu. Maka nanti kita lihat di bulan Ramadan nanti, ya begitu banyak sekali para kaum muslimin, mulai dari sebelum masuki bulan Ramadan. Sampai nanti ya Ramadan itu berlangsung sampai Ramadan itu nanti berakhir ya berbagai macam penyimpangan yang ada. mana di sini ya nanti di, dapat dilihat di dalam buku yang kami tulis ya nanti di bagian-bagian akhir itu kami sebutkan cuma sebagian saja amalan-amalan keliru di bulan Ramadan. Ini semua ini awalnya karena tidak dasari dengan ilmu. Cuma dasar ikut-ikutan. Cuma dasar atas ya kelakuan orang banyak. Orang lakukan seperti ini, ya nanti baca niat bareng-bareng, ya nanti ikut juga. Nanti di awal bulan Ramadan ya, banyak yang pergi ke kuburan, ziarah kubur, ya ikut-ikutan juga. Nanti sebelum Ramadan, banyak yang kirim SMS untuk saling maaf memaafkan, juga ikut-ikutan. Ini semua karena apa? Karena ibadahnya, karena amalannya tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itu, ya, akibat yang parah jika seorang itu beribadah tanpa ilmu semacam ini, ini sebagaimana pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan, "Man abadallaha bi ghairil ilmin kana yusidu aksar mimma yuslihu." Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ilmin tanpa didasari dengan ilmu terlebih dahulu, maka yang nanti akibatnya adalah dia akan membuat banyak kerusakan. Cuma kerusakan-kerusakan saja yang timbul. Daripada mendatangkan banyak kebaikan. Ya, ini tadi akibatnya, ya, karena mendahului sesuatu tanpa ilmu. Oleh karena itu sangat tepat sekali ya sebelum masuki bulan Ramadan sebagaimana sering dinasihatkan oleh para ulama. Ya, bahwasanya bekal yang mesti penting yang kita bekali sebelum masuki bulan Ramadan karena ini adalah suatu amalan, suatu ibadah. Ya, maka kita dahulu kita buka. Kita masuki bulan Ramadan dengan apa? Dengan ilmu. Tujuannya itu tadi. Agar ibadah kita itu tidak rusak. Agar ibadah kita itu tidak tidak sia-sia. Tidak membuat banyak kerusakan daripada kebaikan yang nanti akan datang. Maka dalam kesempatan kali ini nanti insya Allah kita akan membedah atau membahas buku panduan Ramadan yang kami berjudul panduan Ramadan bekal meraih Ramadan penuh berkah. Artinya di sini dengan kita mempelajari ini mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan keberkahan. Yang namanya keberkahan di sini ya nggak mesti seseorang itu mesti ngalap berkah, ya, dengan mengusap-ngusap kuburan, dengan mengusap batu-batu nisan yang ada di kuburan, entah kuburan Pak Kiai, entah kuburan para habib, enggak. Keberkahan itu caranya itu begitu mudah sekali. Bukankah Nabi SAW itu pernah bersabda juga, Tatkala beliau itu mendoakan waktu pagi, Nabi SAW itu pernah mengatakan doanya apa? Nabi SAW itu ucapkan ketika menceritakan berkahnya waktu pagi. Siapa yang tahu? Apa yang Nabi SAW ucapkan? Nabi SAW pernah mengatakan hadisnya ini dari sahabat Sa'ar Al-Ghamidi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Artinya, apabila waktu pagi ini sudah dimanfaatkan dengan ketaatan saja bisa dapat berkah. Makanya tatkala Faur Al-Gomidi ini mendengar hadis Nabi SAW ini, dia selalu bergadang, dia selalu berdagang di waktu pagi. Sampai-sampai diceritakan oleh para ulama, akhirnya seorang Al-Gomidi, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, itu akhirnya jadi kaya karena sering apa? Berdagang di waktu pagi. Karena dia memanfaatkan waktu pagi yang penuh barokah. Ingat barokah itu artinya ya kebaikannya itu tetap langgeng terus saja, atau kebaikannya itu akan terus bertambah. Dengan seorang tadi memanfaatkan waktu pagi dalam ketaatan saja itu bisa mendapatkan bah barokah. Begitu mudah sebenarnya. Kenapa kaum muslimin saat ini begitu sempit? Harus dasatin kuburan-kuburan para wali, para habib baru nganggap itu dapat berkah. Padahal caranya begitu mudah kan? Begitu juga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lainnya apa? ya ketika seorang pedagang itu saling jujur. Maka maka apabila mereka itu saling jujur, saling menjelaskan, ini barangnya, HP yang kamu jual ini, ya. HP yang saya jual ini ternyata sudah pernah jatuh sekali dari mobil. Terbanting, ini saya jual sama kamu, cacatnya saya jelaskan. Saling jujur dalam mengungkap aib-aib yang ada. Maka Nabi sebutkan dalam hadis tersebut apa? Al-bayani fil kiar dan seterusnya. Nabi SAW katakan, buri kafimah. Maka nanti ada keberkahan di dalam jual belinya tadi di antara pembeli dan penjual tadi jika saling jujur maka nanti akan dapat apa keberkahan keberkahan ini boleh jadi dari barang dagangannya yang dia jual boleh jadi dari nanti rizki yang dia dapat ini karena apa karena saling jujur berkah itu artinya apa diraih begitu mudah ya diraih begitu mudah tapi kok kaum muslimin itu pikirannya itu sempit sekali nganggapnya kotoran sapi ya kotoran kebukia Islam ya kan ini dianggap apa ini nanti dapat berkah kalau disimpan ya nanti bisnis jadi lancar jodoh jadi lebih mudah didapat warung nanti lebih laris banyak pengunjung cuma dibatasi dengan hal-hal semacam itu Para Islam telah menyebutkan dalam berbagai hadis, dalam berbagai ayat, berkat bisa datang dari Al-Quranul Karim. Bisa nanti kita peroleh nanti banyak di bulan Ramadan, berbagai macam berkah yang kita akan peroleh dengan melakukan ketaatan. Tidak dibatasi dengan hal-hal yang bahkan berbau bid'ah ataupun berbau kesyirikan tadi. Ya, dan intinya berkah itu paling mudah didapat itu jika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama." Seandainya penduduk suatu negeri itu apa? beriman dan bertakwa, maka nanti kami akan turunkan keberkahan dari langit. Berkah bisa datang itu karena apa? Iman dan takwa. Ini yang paling mudah sekali kita lakukan. Pokoknya dengan kita beriman dan bertakwa, lakukan amalan-amalan soleh, lakukan ketaatan, menjauhi maksiat, itu akan lebih mudah datang barokah. Oleh karena itu tulis, buku yang kami tulis di sini adalah dengan tujuan diantaranya untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin manakah amalan-amalan yang benar yang seharusnya kita contoh, manakah amalan-amalan yang keliru yang seharusnya kita contoh. Maka dengan kita mengetahui ini, maka lebih mudah kita mendapatkan keberkahan nantinya. Ingat ya keberkahan tadi artinya apa? Keberkahan itu artinya kebaikannya terus tetap langgeng, tetap terus ada dan barangkali akan terus ber bertambah. Dan di sini buku yang nanti ada di tengah-tengah jamaah sekalian, ini sebenarnya buku ya dari kami, ini cetakan pertama. Cetakan kedua itu sebenarnya terbit tahun uh, pada tahun ini yaitu Ramadan 1431 Hijriah. Ya namun karena sudah diceritakan oleh panitia tadi, dosanya eh, karena masalah dipercetakan seharusnya sudah jadi pada hari Rabu atau Kamis kemarin, namun ini tertunda sampai hari Senin besok ya makanya di sini ya kami mohon maaf jika ini memang harus diganti fotokopi nanti, tapi nanti insya Allah untuk daerah ya Solo dan sekitarnya nanti sudah ada jatah tersendiri ya panitia yang ada di Yogyakarta sudah menyiapkan jatah sendiri ya nanti silahkan ya bagi para jamaah sekalian yang ingin mendapatkan buku ini ya buku yang cetakan kedua ini sekitar 300 sekitar 200 halaman ini cuma 80 halaman cetakan pertama ya silakan nanti diperoleh ya mungkin di, di lewat pondok ukuah di sini atau lewat radio suara Quran ya silakan ditanyakan kepada panitia yang ada baik nanti kami akan bahas pada kesempatan kali ini nanti kita akan bagi dalam dua pembahasan inti yaitu yang pertama tentang seputar hukum puasa di bulan Ramadan kemudian yang kedua tentang amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Nah, di awal pembahasan di sini kami nanti singgung tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, itu sudah kebanyakan kita sudah mengetahui bersama. Begitu juga yang kedua tentang keutamaan puasa. Itu silakan dibaca sendiri. Ya, itu sudah sering kita dengar. Ya nanti di sini akan intinya yang kami akan jelaskan kebanyakan tentang hukum puasa. Artinya banyak nanti tentang pembahasan fikihnya. Oleh karena itu juga kami nanti tidak terlalu lama dalam membahas fikih tadi. Nanti silakan ditanyakan lewat sesi tanya jawab. Karena memang kalau panjang lebar dengan masalah fikih nanti lebih banyak ngantuk. Ya, kalau sesi tanya, tanya jawab, nah itu nanti akan lebih banyak manfaatnya. Kemudian kami beri catatan di sini untuk buku eh, cetakan pertama ini sebenarnya ada beberapa ralat dari kami. Ada ralat berupa pentarjihan. Artinya yang dulu kami berpendapat berbeda, nah diralat pada cetakan kedua. Seperti nanti akan kami jelaskan mengenai puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nanti ada perbedaan pendapat, uh, pendapat yang berbeda antara cetakan pertama dan cetakan kedua. Ini karena masalah pentarjian. Kemudian yang kedua nanti ada ralat juga, yaitu pada doa malam Lailatul Qadar. Lihat di sekitar halaman 70. Nah, di situ doa malam Lailatul Qadar Ya sebenarnya ini kami sudah ralat pada tahun lalu. Ya namun ralatnya itu pas sudah dicetak bukunya. Kami ralat di pada cetakan kedua. Pada doa tersebut ditulis Allahumma inna kafun karim tuhibul afwa fa'fuani. Yang benar doa pada malam Lailatul Qadar itu nggak ada tambahan lafaz karim. Jadi cuma Allahumma inna kafun tuhibul afwa Fa'fu'ani, nggak ada kata karim. Mengenai kata karim ini Syalbani dalam kitabnya Tarojuat yaitu kitab Tarojuat ini berisi pembahasan Syalbani di mana beliau rujuk pendapatnya dari pendapat beliau yang dahulu. Dahulu beliau mungkin pernah mendoifkan suatu hadis kemudian naik derajatnya gak jadi doif atau mungkin yang dulu dia kuatkan sahih kemudian jadi turun derajatnya jadi doif Ya beliau bahas dalam kitabnya Tarojuat. Dalam kitab Tarojuat itu saya lebih katakan untuk lafaz karim ini nggak ada dalam manuskrip-manuskrip ya manuskrip-manuskrip kitab yang ada. Nggak ada tambahan lafaz ka? karim. Jadi cuma cukup Allahumma innaka kafun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi karimnya itu dihapus. Nah, untuk pembahasan hukum-hukum puasa, Ya kita mulai nanti dari halaman ke-13. Yaitu tentang hukum syarat dan rukun puasa. Tentang penentuan awal Ramadan ya. Itu sudah kita juga sering mendengarnya. Tentang penentuan awal Ramadan itu cuma ada dua cara. Cara pertama dengan hilal, ru'yah. Melihat datangnya awal bulan yaitu bulan sabit. Kemudian cara yang kedua, menggenapkan bulan Syaban jadi 30 hari. Itu apabila pada malam ke-29 itu tidak terlihat hilal, maka bulan Syaban itu digenapkan jadi 30 hari. Misalnya pada malam ke-29 itu cuacanya tertutup mendung, ya, sehingga bulan itu tidak terlihat, maka digenapkan jadi 30 hari. Adapun cara-cara yang ada seperti dengan hisap ya maka ini cara yang asalnya ini ya cuma jadi warisan ya semuanya dikatakan oleh Ibnu Rajab dia pernah menukil dalam kitabnya Fathul Bari eh, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari beliau itu menukil bahwasanya asal hisab ini adalah dari orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Kemudian baru diwariskan seterusnya. Intinya itu bukan asal asalnya itu dari Islam. Sehingga cara ini sebenarnya cara yang tidak dibenarkan. Namun seandainya penguasa itu malah patokannya itu dengan isap, maka tetap kaum muslim itu ikuti cara apa yang dilakukan oleh penguasa. Karena nanti tentang masalah hilal, hilal itu selain apa yang nanti tampak, yaitu bulan, awal bulan itu nampak. Di mana jelas oleh Syaikhul ini ya, hilal itu bukan hanya dibatasi dengan nampaknya bulan saja. Namun kata Syaikhul Islam Taimiyah, Hilal juga bisa dianggap hilal itu apabila diakui oleh mayoritas orang banyak. Jadi seandainya ada seorang yang melihat hilal, untuk hilal awal Ramadan itu disyaratkan cuma satu orang saja persaksinya dianggap sah. Kalau hilal Syawal berakhirnya bulan Ramadan itu harus dua orang. Nah, untuk melihat dalam Ramadan seandainya ada seorang melihat hilal kemudian persaksiannya itu ditolak oleh penguasa, Ya, seandainya persaksian ditolak oleh penguasa, maka orang seperti ini nanti ya para ulama itu bahas apakah dia tetap puasa ataukah tidak. Mendapat yang kuat, orang ini tetap mengikuti puasa yang dilakukan oleh orang banyak. Karena memang tentang hilal itu bukan hanya fenomena alam. Bukan hanya fenomena alam bulan awal bulan yang kita lihat di langit. Namun juga hilal itu adalah fenomena juga yang terjadi di muka bumi. Manusia juga mengakuinya ataukah tidak. Manusia itu berpuasa juga ataukah tidak. Atau berhari raya ataukah tidak. Ya, jadi kata tulisan Taimiyah ada dua syarat di sini. Oleh karena itu, ya Nabi SAW itu mengatakan dalam hadisnya, Somukum yawma tasumun, wa fitrukum yawmatuftirun tuftirun. Puasa kalian itu bersama dengan orang banyak. Hari raya kalian juga hendaklah bersama dengan orang orang banyak. Maka dari hadis ini, dengan yang dipahami oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, hilal itu bukan hanya fenomena alam saja. Namun juga ini harus diakui oleh orang banyak. Oleh karena itu tidak tepat jika suatu kelompok ya apabila dia itu menyaksikan hilal Lantas dia menyuarakan untuk berhari raya atau mengawali Ramadan sendiri. Ini tidaklah tepat. Karena dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar itu pernah menyaksikan hilal. Dia lantas melaporkan kepada penguasa kala itu. Siapa penguasa tatkala itu di masa Umar, Ibnu Umar? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapor kepada Rasulullah. Ya, lapor kepada Rasulullah SAW. Lihat, Ibnu Umar nih nggak apa? Nggak lapor dulu kepada orang banyak. Weh, saya lihat hilal. Ayo mari kita berpuasa. Enggak. Lapor dulu kepada penguasa. Kalau diterima persaksiannya baru berhari raya atau baru berpuasa. Kalau nggak diterima penguasa nggak terima persaksiannya ditolak, ya maka tidak berpuasa. Maka di sini yang benar ya kita hendaklah mengawali Ramadan atau nanti berhari raya itu bersama dengan penguasa atau bersama dengan orang banyak. Jadi bukan dengan kelompok kita sendiri atau bukan dengan kalangan salafiyah sendiri, namun bersama dengan penguasa ataupun orang banyak. Nah, kemudian kita langsung masuk ke hukum syarat dan rukun puasa. Hukum puasa sebenarnya kita ketahui bersama ya ini hukum puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan sudah jelas. Ini adalah puasa yang wajib. Inilah yang dibangun rukun Islam itu di, di atas lima rukun diantaranya ini adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu wajib berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Dan sudah secara pasti juga kaum muslimin sudah mengetahui ini hukumnya wajib, nggak usah diberitahu banyak dalil, Ya, nggak usah diberitahu banyak dalil seperti seperti ini sudah tahu. Sampai anak kecil pun tahu puasa Ramadan itu ah, wajib. Lalu ah, berikutnya tentang syarat dan rukun puasa. Syarat puasa yang kita bahas ini adalah syarat sah wajibnya puasa. Eh, Ananda Haris Artinya syarat ini harus dipenuhi sebelum seorang itu melakukan puasa. Untuk syarat puasa itu ada dua. Yang pertama harus ada niat. panggilan kepada dan tentang masalah niat ini ini harus ada beberapa poin yang kita perhatikan ya. yang pertama niat itu letaknya dalam hati atas perhatiannya niat itu letaknya dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazkan. Yang mengatakan seperti ini tidak tidak disyaratkan dilafazkan, ini juga ulama Syafi'iyah. Padahal orang-orang Syafi'iyah di negeri kita coba menyelisih hal ini. Ini disepakati, dikatakan sepakat, kata sepakat oleh Imam Nawawi. Silakan lihat di kitab Raudatul Talibin juga dikatakan oleh ulama Syafi'iyah yang lainnya, ulama besar Syafi'iyah yang lainnya yaitu Imam Syarbini. Beliau juga mengatakan ini kesepakatan para ulama. Niat itu tidak perlu dilafatkan. Ya, niat itu cukup di dalam hati tidak perlu dilafatkan. Ini sepakat ulama yang dinukil oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Namun sayangnya pengikut Syafi'iyah itu berbeda dalam masalah ini. Ingat pengikut berbeda dengan imam. Ya, pengikut itu belum tentu sama dengan im, imam mereka. Pengikut barangkali, ya itu sering ngusap-ngusap kuburan cari ngalap berkah. Ya, namun Imam Ghazali dan Imam Onawi sendiri katakan, Imam Ghazali itu katakan, ngusap-ngusap kuburan atau cium-cium kuburan itu perbuatan Yahudi dan Nasrani. Imam Ghazali ini katakan dalam Ihya Ulumuddin. Coba lihat, imam berbeda dengan apa? Pengikut. Coba apa yang dilakukan oleh pengikut Syafi'iyah di negeri kita coba? Ya kan? Kalau dalam masalah kuburan coba. Ya. Ngalah berkah cium-cium kuburan. Padahal imam mereka sendiri Imam Ghazali ini ya, katakan ini adalah adat Yahudi dan Nasrani. Ngapain diikut? Berbeda antara imam dan pengikut. Sebab kok berbeda antara imam dan pengikut di sini atau ulama Syafi'iyah belakangan? Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim itu letaknya adalah karena salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i ketika menjelaskan sholat. Imam Syafi'i itu pernah menjelaskan bahwasanya sebelum mulai sholat itu mesti ada ucapan. Sebelum mulai sholat mesti ada ucapan. Disalahpahami oleh pengikut Syafi'i ya. Bahwasanya dimasukkan dengan ucapan sini yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i itu adalah melafatkan niat. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu bukan melafatkan niat. Namun yang dimaksudkan itu adalah ucapan takbir. Alasannya karena Imam Syafi'i itu sangat mustahil membuat perkara yang tidak ada tuntunannya. Tidak mungkin Imam Syafi'i itu membuat ajaran baru. Karena Imam Syafi'i sudah tahu. Nah, Nabi SAW tidak pernah mempraktekkan melafatkan niat. Ya, usul lifardu atau nawaitu saumagodin nggak pernah dengan dilapaskan Imam Syafi'i itu tahu maka ini asalnya dari salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i ya padahal juga sudah ditegaskan oleh Imam Nawawi silakan lihat di halaman 14 di situ ya saya nukil perkataan Imam Nawawi ini di sini Imam Nawawi secara tegas katakan tidak perlu disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak ada persisnya di antara para ulama. Ya, makanya saya buat tulisan ya saya anggap ini aneh sekali, ya. Tentang melafatkan niat. Anehnya itu di situ. Ya. Pengikut katakan melafatkan niat, dikeraskan selepas tarawih, ya. Ayo ucapkan, nah itu sama Anak Anadai dan seterusnya. Padahal imam mereka sendiri nggak mensyaratkan untuk di, dilafatkan. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakallah, itu poin pertama tentang niat. Yang kedua tentang masalah niat adalah niat ini harus ada di malam hari sebelum subuh. Dan hadis ini adalah sahih. Sebagaimana disahihkan oleh Imam Syaukani. Ya, dan juga di sini kami katakan sahih dari Syekh Albani rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, namun yang benar Kata Imam Syaukani ini hadisnya itu sahih. Karena sebagian ulama itu katakan ini cuma perkataan sahabat, ini maukuf. Namun yang benar, memang ada riwayat yang sebutkan ini maukuf cuma sampai sahabat. Ada riwayat yang sebutkan marfu sampai Nabi. Maka dua riwayat ini nggak bertentangan. Artinya bisa saling meriwayat, eh, bisa saling menguatkan. Jadi hadis ini adalah sahih, yaitu niat itu harus ada sebelum subuh. Yaitu Nabi SAW bersabda, malam yudmi isyam, qabla al-fajri fala siyama Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, sebelum masuk subuh, maka tidak ada puasa baginya. Berarti niat ini harus ada sebelum subuh, sebelum subuh. Ini harus ada sebelum subuh. Seandainya misalnya selepas tarawih itu nggak punya niatan untuk berpuasa besok paginya, lantas makan sahur juga enggak, lalu bangun pagi, Bangun pagi langsung niatan puasa ini nggak diperbolehkan. Malam tuh harus sudah ada niatan. Ingatnya niatnya dalam hati saja. Pokoknya keinginan untuk puasa besok. Dia mau niat mau makan sahur berarti sudah niat apa? Puasa. Karena nggak mungkin orang mau niat makan sahur besok nggak mau puasa. Ada yang seperti itu? Hmm? Nggak ada. Ya, kalau sudah niat untuk makan sahur ya, saya mau niat bangun untuk makan sahur ya, pasti sudah punya niat puasa. Nah, makanya niat ini harus ada sebelum subuh. Seandainya ada di pagi hari atau ada di siang hari, maka puasanya nggak sah. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, sebenarnya dipraktikkan oleh Nabi SAW sendiri, beliau ketika pagi hari sempat memang ya belum makan dan minum, sempat memang belum makan dan minum, kemudian habis itu saya niatkan untuk puasa. Ya, padahal ini sudah, ini sudah masuk pagi, sudah sel, sudah selesai sholat subuh, sudah selepas subuh. Dia melanjutkan puasa sampai sore hari, sampai tenggelamnya matahari. Ini dibolehkan untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib, niatnya itu harus ada sebelum subuh, sebelum subuh. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam niat juga adalah niat ini harus diperbarui setiap harinya. Ya, niatnya itu harus diperbarui setiap harinya. Karena tadi dikatakan setiap subuh, sebelum subuh itu harus ada niat. Ya ini berarti kan harus berulang tiap hari. Jadi tidak cukup orang niatnya itu di awal bulan. Saya niat puasa sebulan penuh. Tidak cukup. Harus diulang setiap harinya. Ya besok diulang lagi, besok diulang lagi. Dia niatkan untuk puasa dan seterusnya. Nah ini diantara poin niat yang mesti ada ketika seorang itu ingin niat puasa Ramadan. Kemudian syarat yang kedua dari puasa adalah suci dari haid dan nifas. Artinya jika seorang wanita itu mendapati haid dan nifas, ya seorang wanita itu mendapat haid dan nifas maka dia tidak boleh puasa seandainya dia nekat puasa maka dia berdosa puasanya nggak sah dan dia berdosa maka begitu juga kalau wanita dapati haid di pagi hari ya maka dia tidak perlu melanjutkan puasanya karena puasanya jadi batal atau dia dapati sore hari meskipun tadi tinggal 5 menit berbuka puasa Tinggal lima menit berbuka puasa. Maka puasanya sudah jadi batal. Dia harus mengkodok di hari lainnya. Dia harus mengganti di hari lainnya. Jadi syarat ini harus ada. Dan di sini tidak disyaratkan. Kalau dikatakan suci dari haid dan nifas, di sini tidak disyaratkan suci dari junub. Ya, tidak dikatakan suci dari junub. Jadi seandainya seorang wanita ya ah, seorang ya wanita ataupun pria itu semalam itu berhubungan badan pas masuk waktu sholat subuh ini belum sempat mandi ya ini belum sempat apa mandi lalu dia mandi ketika subuh untuk melaksanakan sholat subuh bagi pria kalau wanita dia boleh nunda ya asalkan belum tenggelam eh, belum terbit matahari ya dia mandi Lalu dia tetap melanjutkan puasa, puasanya sah. Jadi tidak ada syarat apa suci dari ju, junub. Yang ada tadi suci dari haid dan dan nifas. Dan seandainya lagi ada seorang yang di siang bolong mimpi basah. Ya, ini juga puasanya tidak batal. Ini puasanya tidak batal. Di antara alasannya karena mani yang keluar ketika mimpi basah itu bukan kehendaknya. Ada yang punya rencana mimpi basah nanti keluar mani? Ada yang mimpi nanti keluar mani? Ada yang punya rencana? Gak ada ya? Gak ada. Ini di luar kemampuan manusia. Dia nggak bisa kendalikan. Maka seandainya dia mimpi di siang bolong juga, ya di siang bulan Ramadan, ya dia boleh tetap melanjutkan puasa. Dia mandi ketika itu, lalu dia melanjutkan puasanya. Nah ini syarat puasa yang mesti diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah rukun puasa. Artinya rukun puasa di sini adalah hal-hal yang mesti kita lakukan ketika berpuasa. Yaitu yang dimaksud dengan rukun puasa di sini berdasarkan kesepakatan para ulama adalah setiap orang yang melakukan puasa itu menandiri dari setiap pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Itu yang dimaksudkan dengan rukunnya. Jadi rukun puasa adalah menandiri dari pembatal-pembatal. Nanti ada pembatal-pembatalnya apa saja nanti akan kita jelaskan. Kemudian setelah itu kita akan lihat tentang hal-hal yang atau orang yang diperbolehkan tidak puasa. Orang yang diwajibkan untuk puasa itu adalah Islam, kemudian sudah balik. Tanda balik itu apa saja? Hmm? Tanda balik apa saja? Hah? Mimpi basah, keluarnya mani lewat mimpi ataupun dalam keadaan sadar. Kemudian yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga pada wanita, dia itu mendapati haid atau mungkin hamil. Maka ini tanda dia sudah balik. Kemudian syarat wajibnya puasa juga tadi Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Berarti orang gila nggak wajib puasa. Kemudian juga syarat wajib puasa ini adalah mampu untuk berpuasa. Artinya jika dia dalam keadaan sakit nggak wajib puasa atau dalam keadaan bersafar melakukan perjalanan jauh dan sulit untuk berpuasa juga tidak wajib puasa. Nah di sini akan kita jelaskan pada bab berikutnya itu orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu yang pertama, orang sakit. Ya, orang sakit. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang bersafar. Karena ayatnya sudah jelas, semangkana maridon au ala safarin faid datumin ayamin ukhor. Surat Al-Baqarah 185, barang siapa yang sakit atau dalam melakukan perjalanan jauh, lantas dia tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengganti di hari lainnya. Namun di sini catatan penting orang sakit dan orang yang bersafar di sini boleh tidak puasa jika berpuasa itu sulit. Jadi tidak semua penyakit, tidak semua sakit itu boleh orang itu tidak puasa. Atau tidak setiap perjalanan jauh itu boleh orang tidak puasa. Di sini kalau terasa sulit untuk berpuasa. Kalau sakitnya cuma panu ya enggak? Ya. Sakitnya cuma panu saja, luka kecil, tergores pisau. Ya nah? Atau mungkin dia dia flu sedikit aja. Penyakit seperti ini ya enggak sulit untuk puasa. Yang dimaksudkan sini adalah apabila sakitnya itu sulit untuk berpuasa. Maka dia boleh tidak puasa, nanti ganti di hari lainnya, kodok di hari lainnya. Begitu juga safar. Enggak semua safar. Gak semua safar itu mesti tidak puasa. Namun safar yang terasa sulit untuk berpuasa saja. Safar terasa sulit untuk berpuasa. Misalnya saya kita kalau dari rumah mau berangkat ya ke Jakarta, ke bandara cuma 15 menit naik taksi. Di bandara juga nggak ada kesulitan apa-apa. Ya naik pesawat berasa. Sampai Jakarta mau ke rumah lagi naik taksi lagi. Ada yang sulit gitu? Gak ada. Jadi kalau orang melakukan perjalanan jauh mau ke Sumatera naik bis, ya sekitar tiga hari atau empat hari nggak turun-turun ya cuma turun nanti saja kalau mampir beberapa saat dan sulit ketika itu untuk berpuasa begitulah lakukan ibadah juga agak sulit kalau tetap berpuasa maka ketika itu ada keringanan untuk tidak berpuasa yang kalau perjalanannya nggak ada sulit apa-apa ya maka tetap wajib wajib puasa kemudian yang dapat keringanan lagi adalah orang yang sudah tua dan dalam keadaan lemah juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Ya Allah SWT katakan lazina yutikunahu ta'amul miskin. Ya, bagi orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka wajibnya untuk menunaikan fidyah. Jadi gantinya adalah menunaikan fidyah. Ya, jadi karena dia tidak wajib puasa, dia tidak mampu untuk puasa, gantinya itu adalah fidyah. Karena sifat puasa ini permanen. Dia nggak wajib puasa ini permanen, terus menerus. Karena dia itu sudah tua, nggak mampu lagi untuk puasa, terus menerus. Ya, atau dia sakit, sakitnya nggak kunjung sembuh, terus menerus. Ini sifatnya permanen, dia nggak wajib, dia tidak mampu puasa. Berbeda dengan orang yang cuma sementara waktu saja seperti orang sakit. Ya orang sakit kan sementara waktu ya kan, dia tidak mampu puasa. Nanti kalau setelah Ramadan, Mungkin di bulan Syawal dia sudah kuat lagi, maka ketika itu dia ganti pu puasanya. Lalu sekarang di sini bagaimana cara menunaikan fidyah? Ya, cara menunaikan fidyah di sini sebenarnya ada sedikit tambahan juga dari kami ya, yang kami tidak muat dalam tulisan ini kami sendiri eh, kami sendirikan di dalam cetakan kedua dalam bab baru cara penunaian fidyah. Intinya cara penunaian fidyah itu ada beberapa poin. Dalam ayat tadi surat Al-Baqarah 194 dikatakan to'amul miskin. Fidyah itu harus dengan makanan. Jadi para ulama katakan tidak boleh diganti uang. Ya, ini berarti fidyah tidak boleh diganti apa? Tidak boleh diganti uang, harus dengan makanan. Kemudian yang kedua, diserahkan kepada orang miskin. Seandainya dia tidak puasa ketika itu, simba simba ini nggak puasa ketika itu. Kemudian dia beri makan nanti kepada orang-orang kaya, kepada mahasiswa. HP-nya itu bagus-bagus. Ya, Pakai ada yang HP BlackBerry lagi. Ya nah, HPnya bagus-bagus diberi makan, ini nggak sah. Harus kepada orang mis miskin. Kemudian yang ketiga, sekarang berapa ukuran fidyah? Ulama Syafi'iyah itu biasa menyebutkan dalam kitab-kitabnya ukuran fidyah itu satu mut ukuran dua telapak tangan penuh satu mut Sebagian ulama ada katakan setengah sok. Lalu mana yang roji? Kalau kita mau katakan sah, ya, semuanya yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau kita mau katakan sah, pokoknya cuma sekedar memberi makan yang itu sudah layak secara urf. Di masyarakat sudah dianggap layak, berapapun ukurannya, maka fidyahnya itu sah. Seandainya makanan yang lagi di masyarakat nasi kucing, ya, nasi kucing ya, dia beri beri nasi kucing. Dia nggak puasa, Simba ini nggak puasa, dia beri nasi kucing, dia tambah lauknya ayam mungkin ya. Kemudian dia nggak puasa hari itu beri makan ke dia nasi kucing tadi. Ini yang layak bagi dia seperti itu. Namun kalau yang layak di masyarakat sekitar bukan nasi kucing ya, biasanya nasi padang misalnya. Ya, karena dianggap layak itu kalau nasi padang. Maka diberi makan satu bungkus nasi padang. Mungkin dengan lauk telur atau lauk ayam dia tambahkan. Nah ini juga dianggap sah. Ya kalau mau ambil ukuran satu mut juga tadi dibolehkan. Namun kan sekarang kita nganggap berapa ukuran yang sah. Pokoknya cuma sekedar memberi makanan saja. Itu sudah dianggap layak artinya mengenyangkan si miskin. Maka itu fidyahnya itu sah. Ya ini sebagaimana oleh Syekh Muhammad bin Salih dalam kitabnya Syarul Mumti'. Walaupun memang sebagian ulama katakan video itu masing-masing hari kalau tidak puasa 3 kilo. Karena satu sok itu 3 kilo, dianggapnya satu sok. Eh, maksudnya setengah sok ya. Jadi satu setengah kilo. Setengah sok berarti satu setengah kilo masing-masing hari. Ya, kalau pilih kalau pilih satu setengah sok juga boleh, pilih pilih satu mud juga boleh. Namun kalau kita nanti dianggapnya sah atau tidak ya, apapun yang kita beri selama itu layak mengenyangkan ya itu sudah dianggap sah berapapun ukurannya. Nah ini tentang ukurannya. Kemudian sekarang bagaimana bentuk makanannya? Apakah harus dimasak ataukah boleh makanan mentahan? Jawabannya di sini ada dua bentuk yang bisa kita berikan. Dua-duanya boleh dilakukan. Terserah pilih mana yang mampu atau mana yang menyenangkan. Boleh jadi kita beri dengan makanan mentahan. Namun kata Syekh Muhammad bin Usaimin kalau bisa ditambah lauknya juga. Masa makan cuma beras saja, ya you cuma sego saja, kan nggak mungkin tambah kalau bisa lebih bagus tambah lauknya. Mungkin beli telur, mungkin ada tambahan mie atau mungkin ada ikan, tambah sayur lagi. Nah, itu lebih bagus. Dan kedua, boleh makanan siap saji. Sudah dimasak, sudah ada lauknya juga. Boleh seperti itu mana yang dipilih lebih bagus. Dan setiap hari tidak puasa, keluarkan satu kali vidya Ukurannya tadi ya. Keluarkan satu kali vidya kalau sampai 30 hari ya 30 kali fidyah. Lalu waktu pembayaran, waktu penunaiannya itu kapan? Atau waktu pembayarannya itu kapan? Waktunya boleh dua waktu. Yang pertama, setiap kali tidak puasa. Pagi ini nggak puasa, sore beri makan berbuka kepada orang miskin. Atau boleh juga yang kedua, kita rapel. 30 hari nggak puasa, itu ditumpuk di hari terakhir. Jadi bayar 30 kali. Ya, 30 kali. Ditumpuk di hari terakhir. Untuk 30 orang miskin. Ini waktu pembayarannya. Kemudian boleh atau tidak berikan kepada satu orang miskin saja. Kan tadi kita katakan satu hari ya satu orang miskin. Kalau 30 hari 30 orang miskin. Kalau diberikan satu orang miskin saja, kita puasa tidak puasa 30 hari, Kemudian videonya 30 kali diberikan kepada satu orang miskin. Jawabannya juga dibolehkan. Ini sepakat ulama. Seandainya 30 kali video tadi diberikan kepada satu orang miskin saya itu dibolehkan. Ya, jadi boleh kita cari 30 orang, boleh juga satu orang atau mungkin ada 10 orang kita bagi sesuai dengan video yang kita wajib. Dan waktu yang tidak dibolehkan tadi adalah sebelum puasa. Tadi kita katakan ada dua waktu yang nggak dibolehkan itu sebelum puasa. Karena ketika sebelum puasa itu nggak ada sebab wajibnya tunaikan fidyah. Sebab wajib tunaikan fidyah itu ketika sudah masuki bulan Ramadan ketika sudah ada wajibnya puasa. Nah, itu tentang cara penunaian fidyah. Kemudian yang mendapatkan keringanan lagi tidak berpuasa itu adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, kata para ulama, asalnya kalau mereka mampu untuk berpuasa tetap wajib puasa. Asalnya kalau mampu berpuasa tetap wajib puasa. Karena kalau lihat kondisinya itu kuat, nggak membahayakan bagi bayinya, juga kondisi fisiknya si ibu tadi itu kuat, tetap wajib puasa. Namun ketika tidak mampu untuk puasa, karena khawatir pada bayinya nanti kurang asi, atau bayi dalam kandungan nanti khawatir juga kesehatannya, nggak dapat ya asupan makanan, maka ketika itu ada keringanan untuk tidak berpuasa. Namun sekarang masalahnya untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa ini sebagai gantinya itu apa? Apakah dikodok puasanya? Ataukah kata sebagian ulama tunaikan fidyah? Nah ini ada perselisihan diantara para ulama. Kalau dalam buku yang eh, dicetakan pertama, kami masih memilih pendapat yang Nyatakan cuma vidya saja tidak ada kodok sama sekali. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abbas, dipilih oleh Ibnu Umar, atau sebagian ulama dipilih Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan juga ulama belakangan Syalbani Rahimallah dan juga murid-muridnya. Namun pendapat ini kami rujuk Ya, setelah kami melihat atau mempertimbangkan dengan dalil-dalil yang ada, ya alasannya yang bisa kami berikan, yang pertama, yang lebih tepat, wanita hamil dan menyusui itu dimisalkan dengan orang sakit. Karena wanita hamil dan menyusui itu orangnya itu adalah sifatnya tidak kuasa itu bukan permanen ya kan? Artinya tidak selamanya dia tidak mampu puasanya. Berbeda dengan orang yang sudah tua renta ya kan? Berbeda dengan orang yang sudah tua renta. Oleh karena itu kalau kita mau kiaskan nanti dikiaskan dengan orang sakit. Maka nanti masuk ayat tadi, pemangkana mari dan mau ala safarin dan seterusnya. Berarti siapa yang sakit atau tidak atau bersafar kemudian dia tidak puasa, maka sebagai gantinya adalah dia nanti berpuasa kalau tidak puasa di hari lainnya lebih dekat ke orang sakit. Kemudian alasan yang kedua, sebenarnya disampaikan oleh ulama-ulama belakangan ya, seperti kami lihat dalam diskusi di forum alul hadis yang ada di internet ya. Ulama-ulama belakangan itu meneliti riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, di antaranya mereka kritisi karena riwayat ini ternyata Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar itu sudah rujuk dari pendapatnya. Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar itu sudah rujuk dari pendapatnya. Karena dalam riwayat yang lainnya itu masih tetap Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar itu mengatakan masih adanya kodok. Ya, masih adanya kodok dan riwayatnya sahih. Ya, masih mengatakan adanya kodok. Jadi sebenarnya masuk Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dahulu itu mereka, mereka katakan ya adanya vidya bagi wanita hamil yang menyusui. Kodoknya itu memang masih tetap ada karena memang orang yang nggak puasa karena sifat puasanya ini dia tidak mau puasa itu karena sifatnya yang tidak permanen. Di sini ya tetap ada kodok. Jadi cuma cukup disebut vidya saja, tapi kodoknya itu masih tetap ada. Kemudian alasan yang ketiga, sebenarnya pendapat Ibnu Abbas yang katakan cuma cukup vidya saja, cuma cukup vidya saja, Sebagian ulama itu kritisi karena Ibnu Abbas itu punya pemahaman dari ayat yang menceritakan tentang diwajibkannya fidyah. Walalazina yutikunahu ta'amul miskin. Ibnu Abbas itu punya kiroah sendiri. Ibnu Abbas dalam ayat tersebut dia punya kiroah walalazina yutawakunahu. Arti kalau diartikan bagi orang yang asalnya dibebani untuk berpuasa. Kalau yutikunau orang yang berat untuk berpuasa. Kalau ini asalnya dibebani. Wanita hamil dan menyusui itu asalnya dibebani untuk berpuasa, namun dia nggak mampu. Maka sebagai gantinya adalah dia apa? Dia. Maka karena Ibnu Abbas itu punya kiroas semacam ini, akhirnya wanita hamil dan menyusui juga tetap ada fidyah saja. Namun kiroas semacam ini dikritisi oleh Ibnu Hajar Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya kiroah Ibnu Abbas ini ini tidak mutawatir menyelisih para ulama yang lainnya yang masih membaca dengan walazina yutikunahu. Jadi dengan alasan-alasan tadi maka kami lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan ya cukup kodok saja tidak fidyah. Atau kalau mau hati-hati dalam rangka warok, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad ataupun eh, pengikutnya ulama Syafi'i ataupun ulama Hambali yang merinci. Kalau khawatir pada diri si ibu, maka cukup kodok puasa. Namun kalau khawatir pada bayinya, maka selain kodok puasa ada tambahan apa? Fidyah. Para ulama menjelaskan Imam Ahmad kok bisa berpendapat semacam ini. Itu karena beliau itu warok. Ya, jadi dalam rangka kehati-hatian kodok tetap dilakukan. Kalau hati pada bayi nantinya, maka kalau bisa tunaikan fidyah. Namun ini nggak harus. Ini cuma melepas keberikan yang ada, cuma dalam rangka warok saja. Namun kalau mampunya cuma kodok saja, ya silahkan untuk kok kodok. Pendapat yang cuma kodok saja ini dipilih oleh ya Abu Saur juga ulama uh, ulama mazhab yaitu Imam Abu Hanifah. Dan kami masih meragai pendapat yang lainnya, namun karena berhubung dari yang tadi, karena projian yang ada dari kami sendiri, ya maka kami eh, cenderung pada pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah tadi. Namun eh, dalam rangka hati-hati ya, sebagaimana pendapat ulama Hambali dan juga ulama Syafi'iyah, ya tadi dirinci tadi. Jika khawatir pada diri si ibu, maka cukup kodok. Namun khawatir pada si bayi, karena takut nanti kekurangan asi, maka ini selain kodok, ada tambahan fi fidya. Di sini ada tambahan fidya kenapa? Karena alasannya dia tidak berpuasa karena orang lain. Sedangkan dia tadi cukup podo saja karena alasannya dia itu dianggap seperti orang sakit. Kemudian yang golongan yang berikutnya lagi yang wajib tidak berpuasa, wajib tidak berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa haram, yaitu satu golongan. Golongan yang pertama itu adalah wanita hamil, wanita yang mengalami haid dan nifas. Kemudian yang kedua, orang yang khawatir jika berpuasa makalah dirinya itu mati. Karena penyakitnya itu seharusnya memang wajib tidak puasa. Karena kalau dia puasa malah mati. Maka ketika ini dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian ada beberapa hal yang dianjurkan ketika berpuasa lagi dalam bab berikutnya yang kami sebutkan. Yang pertama adalah mengakhirkan waktu makan sahur. Makan sahur kata Nabi SAW, Wasallam fa'ina fi sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Dan di sini disunahkan makan sahur itu diakhirkan artinya bukan di tengah malam kita itu makan sahur. Paling bagus itu nanti mepet dengan waktu subuh. Ya sebagaimana diceritakan oleh Zaid bin Sabit saat tatkala itu beliau makan sahur bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu tanyakan kepada Zaid, berapa lama waktu engkau makan sahur bersama Nabi SAW? Itu berapa lama antara waktu azan subuh dan waktu makan sahur? Zaid mengatakan, sekitar membaca 50 ayat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan sekitar membaca 50 atau 60 ayat. Jadi di sini dimisalkan dengan membaca Al-Quran. Jadi kadarnya semacam itu. Di sini nggak dipakai waktu setengah jam nggak. Cuma dikatakan sekitar membaca 50 ayat. Ya sekitar 10 atau 15 menit. Artinya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat makan sahurnya. Tidak terlalu lama atau tidak terlalu cepat. Bukan juga di pertengahan malam. Bukan juga ketika masih jam 1 atau jam 2. Pokoknya mepet dengan waktu waktu subuh. Maka ini juga jadi dalil kata para ulama yang semuanya dijelaskan oleh Ibnu Hajar Kenapa di sini Zaid? Kok katakan sekitar membaca 50 ayat? Kok nggak katakan pakai waktu? Kata Ibnu Hajar, para ulama ini jelaskan bahwasanya ini jadi dalil bahwasanya kebiasaan. Ketika sebelum waktu subuh, waktu-waktu makan sahur seperti itu adalah kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, waktu untuk membaca Al-Quran paling bagus yang pertama di waktu sholat, kemudian yang kedua adalah apa? Di waktu sahur. Ya, yang kedua adalah di waktu sahur. Kalau di luar, di luar sholat yang paling bagus adalah di waktu sahur. Karena kalau di ketika itu waktu untuk membaca Al-Quran atau bagi yang punya hafalan Al-Quran itu lebih bagus. Ya, karena pikirannya tuh belum terlalu sibuk. Beda kalau dia sudah ada di pagi hari atau di siang hari, karena nanti sudah mikir warungnya, sudah mikir tokonya, ya, sudah mikir ya jualannya. Ya berbeda ketika dia masih di waktu waktu sahur tadi. Kemudian ini juga jadi dalil bahwasanya waktu imsak. 10 atau 15 menit sebelum azan subuh. Ya, artinya ketika itu kita berhenti makan. Baru 10 menit atau 15 menit sebelum subuh kita berhenti makan. Ini tidaklah tepat. Ya, ini tidaklah tepat karena tadi sebagaimana diceritakan oleh Zaid, waktu dia makan sahur bersama Nabi SAW, itu waktu azan subuh dengan waktu makan sahur itu sekitar membaca 50 ayat sekitar 15 menit. Artinya ketika mungkin di masa ini orang teriak-teriak eh, imsak, itu Nabi SAW itu masih dalam kondisi apa? Makan. Makanya juga jadi dalil. Ya kalau kita berhenti makan sahur ya nanti azan subuh. Jadi sebenarnya waktu imsak yang ada itu cuma ya cuma sebagai pertanda saja. Nanti 10 menit atau 15 menit tadi lagi ya azan subuh itu ada. Baru kita berhenti makan. Namun bukan berarti kita berhenti makan ketika itu. Nah ini sering disalahpahami oleh kaum muslimin, menganggapnya berhenti makan, berhenti minum, itu ketika waktu imsak. Ini keliru. Ya ini harus mesti kita luruskan, yang gak mesti seperti itu. Boleh makan sampai azan, azan subuh. Dan seandainya masih ada makanan, ya yang kita makan, ini masih ada di mulut, mesti ditelan, ya kita telan. Namun nggak boleh nambah lagi. Yang nggak boleh masih ada satu piring di meja, ya maaf ini keenakan ya, habisin dulu. Nggak boleh. Cuma ada yang di kerongkongan yang mau dimasukkan ya masukkan. Gak boleh nambah lagi setelah itu. Kalau sudah pas waktu azan subuh dan azan subuhnya tepat waktu. Kemudian sunnah yang berikutnya lagi adalah menyegerakan waktu berbuka. Karena Nabi SAW katakan la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan waktu berbuka. Menyegerakan waktu berbuka ini bukan berarti bukannya jam 5 sore, bukan. Ya, maksudnya tepat waktu sebelum sholat maghrib kita sudah berbuka dulu. Dan ini yang disebutkan dalam satu riwayat Nabi SAW itu biasanya buka dengan rotop, dengan kurma basah, kalau nggak ada dengan dengan tamar kurma kering, kalau nggak ada dengan seteguk air. Kemudian dikatakan dalam riwayat tersebut Nabi SAW itu bukannya sebelum pelaksanaan sholat. Jadi nggak mesti kita tunggu, wah nanti selesai azan dulu ya, saya baru buka. Atau nanti setelah maghrib saja baru saya buka, atau nanti setelah terawih saja baru saya buka. Nggak perlu. Pas tepat waktu dikumandangkan azan. Bahkan mungkin dia nanti-nanti, wah ini azan nih mulutnya sudah ya sudah siap makan kurma. Ya, sudah mau siap. Oh, pas azan, oh azan langsung masuk. Ya itu maksudnya. Ya itu maksudnya. Jadi bukan berarti jam 5 bukan meninggalkan berbuka ini. Maksudnya tepat waktu sudah masuk azan maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Hmm. Baik eh, untuk yang berikutnya lagi nanti kita akan lanjutkan ya, misalnya pada sisi yang kedua. Ya masih ada beberapa poin dan masih ada satu poin pembahasan lagi tentang amalan-amalan di bulan Ramadan nanti kita akan bahas pada sesi kedua insyaallah. Kita istirahat ya sekitar 5 atau 10 menit.